Ya, saudara pendengar pecinta Radio Kemanis di FM 97,9, kini saat untuk mengikuti bimbingan membaca Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Ari Reza Ramadan pada hari Senin sampai dengan Jumat jam 16 hingga jam 17, hari Sabtu dan Minggu pada jam 18 hingga jam 19. Dari studio Radio Kemanis, kami mengucapkan selamat mengikuti. syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam ta'lim Tadalus Al-Quran Untuk kesempatan hari ini Kita coba kembali surat ke-77 Surat ke-77 Surat Al-Mursalat Merupakan pelajaran pertama Nanti disampaikan Syekh Abdurrahman Al-Huzaifi Setelah itu kelas C yang bertadarus Ya sudah siap Silahkan kami berikan kesempatan nanti di 85 94785. Ingat untuk kelas C adalah ibu dan bapak atau adik-adik siapa saja yang sudah lancar membaca. Yang belum lancar membaca tentu bukan di kelas C tapi nanti di kelas B hari berikutnya. Baik, pelajaran pertama kami sampaikan al pembacaan Al-Mushaful Murata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الأولين أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحيانا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Sadaqallahul Adzim demikian tadi pelajaran yang pertama surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat surat ke-77. Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin bertadarus. Silakan di 85 Baik, tampaknya sudah ada yang masuk. Kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Radionya tolong dikecilkan ya, Bu ya. Radio Ibu dikecilkan. Kalau ada pakai earphone, pakai handphone. Ya. Siapa ini? Aja Mila. Siapa? Aja Mila. Aja Jamila di mana? Di Pangalan Sudah kelas C? Ya, belajar ya, Bu saya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Urfa. Wal walnya berasa Bu ya? Wal. wal. Oh iya. Wal, wal jangan sebentar. Walnya jangan wal wal aja. Wal, wal mursalati urfa. -hmm fal asifati asfa wan nasyirati nasra iya fal fariqati farqa fal mhm. muqiyati fal mul fal muqiyati zikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi Faizan nujumu tumisat Wa iza sama Wa iza Wa Wa iza sama ukurijat Jangan wa dipanjangkan eh. Nah, eh, purijatnya jangan di Ibu latah Wa iza Bu Sebentar iya. Jangan buru-buru Ya Tenang iya. Ibu gugup Grogi Iya hmm, hmm, Tenang-tenang ya iya. Ambil nafas dulu dalam-dalam <clears throat> Jangan buru-buru iya. Di sininya Wa idza sama'u furijat gitu. Ya. Wa idza sama'u furijat. Jangan dipanjangin. Eh. Furijat, jangan furijat. Wa idza sama'u furijat. Wa idzal wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal rusulu uqitat. Uqitat, Bu. Jadi jangan buru-buru di situnya. Jangan jangan ditahan tapi iya. uqitat. Yeah ukitat musifatan rusulu ukitat li ayyaumin li ayyiya double li ayyiya li ayyaumin ujilat li yaumil pasr wa ma adraka ma yaumul pasr wailu yauma idil mukazibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin humul ulang summa nut summa nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yawma idzil lil mukazzibin alam nakhluqkum mim ma'in Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya jangan kepanjangan, satu alif aja. Mim, mim, ma, im gitu. Mim, ma, im, mahim. Faj'alnahu fi qararin makin. Ila qadarim ma'lum. Faqadarna amal qadirun. Wa Wailu yaumajil lil mukazibin Alam naj'alil arda kifata Ahya aw amwata Waj'alna fi Tiha Wajan wajana fiha siro Wes, eh. terbalik Kroasia. Wajana fiha rawasiya syab samiqati azqainakum wa azqainakum ma furata ma furata ma furata patah. Bu, dua patah dibaca satu jadi apa hukumnya, Bu? Oh, madiwat mm, madiwat Iya. Ibu sudah bisa kelas C ya? Alhamdulillah. Hmm. Gimana apa Ustaz itu? Apa bagus sudah. Iya. Jangan buru-buru cuman ya. Iya. Sama lamnya jangan wal al jangan diekan ya. Iya. Yang ya. lain sudah bagus. Suara saya sih yang kayak ketekan gitu. Ah, gitu. Enggak lumayan. Ya. Ibu bagus. Pertama Ibu masuk ya kayaknya. Udah ya. pernah iya. masuk belum? Udah. Oh, udah. Iya. Iya, terima ya, kasih. Terima kasih, Bu Baik. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persyaratan kelas C mudah kok, lancar bacanya aja. Gimana orang saya mau belajar? Ya belajar dulu di kelas B gitu ya. Kalau di kelas B sudah saya nilai, oh ini udah bisa ke C, bisa. Nanti kelas C bukan hanya di C saja. C yang yang bermartabat kata orang, yang berkualitas kali ya, yang cocoknya tuh jadi tahu apa yang dibaca tahu hukumnya, bukan hanya bisa baca saja begitu. Ibu dan Bapak yang bisa hadir e, Rabu dan Minggu, mohon maaf kami belum bisa menetapkan jadwal mengingat adanya perubahan jam siar. Hari Minggu juga banyaknya ada undangan pernikahan, ada latihan, Jadi kan gak enak ya kalau ibu jauh-jauh datang tiba-tiba Eh, tidak bisa kami karena kan eh, nggak uh, enak juga undangan ya karena biasa. Tetapi walaupun begitu untuk uh, sedikit memberikannya paling tidak obat. Jadi hari Sabtunya, hari Sabtu sudah mulai kemarin kan? Pengajian pertama sekalian halal bihalal kemarin tanggal 3 sudah. Nah, besok insya Allah tanggal 10 juga di tempat yang sama di Auditorium Radio Kemenang Jakarta. Banyak yang telepon di mana sih? alamatnya Pak Ari mau ngaji apa syaratnya nggak ada syarat ya semua boleh masuk semua soal boleh ngaji gitu ngajinya apa pengajiannya ya karena kita spesifikasinya ke Al-Quran dulu kajian Al-Quran tadarusnya dan tajwidnya begitu ya ilmu-ilmu yang lainnya nanti setelah tajwidnya bagus tapi ibu dan bapak kan bisa mengikuti pelajaran tafsir kajian-kajiannya dengan Pak Sevi dengan Ibu Haji Lutfia Sungkar gitu atau dengan ustadz-ustadz ustadz yang lain ya. Jadi sementara saya lebih fokuskan ke tajwidnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ibu Sofi. Ibu Sofi. Di Bekasi. Di Bekasi. Sudah kelas C belum? Belum. Belum. Mau coba. Mau coba. Boleh. <laughs> Boleh. Kalau bagus terus, kalau enggak turun, gitu kan? Iya, enggak ah, apa-apa. Ah, enggak apa-apa ya. Iya. Sok atas silakan. Uh, ayat keberapa Pak? Uh, diulang dari ayat pertama ya, kalau salatnya. <clears throat> Dalnya tuh masih ragu-ragu ya Agak gemeteran mm -mm, Bunyi dal tuh gini Nih ya Susah kok dal itu Dal, zo susah iya. Coba bilang sa Lidah ke ujung gigi ya Bisa dibayangkan Sa Lidahnya tarik ke dalam ke langit-langit jadi ral. Ral. ral. Nah itu auzu itu ral itu. Tarik lagi ke dalam jadi zo. Zo. ha eh, zo. Ya. Coba ral. Ral itu kayak orang malas ngomongnya ral. Ral. ral. Bukan audu, bukan auju. Banyak orang baca auju. Di Betawi, di Sunda audu katanya. Padahal auzu ral. Coba lagi ya. Auzu billahi Getarnya hilangin. Kenapa? <laughs> Pegang pulpen, pegang sesuatu yang bisa menghilangkan getaran ya. ya. Ambil napas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa wal ashiqah. Hmm, mana? iya. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا Lebih kenceng suara yang di belakang ketok-ketok daripada suara ibu. Oh, baru oh. Perbesar <laughs> suara ibu. Uzron au nuzra. إنما توعدون لواقي لواقي لواقي فإذا فإذا النجوم تسمت terbalik terbalik فإذا النجوم تسم Ter tumisat tumisat tuh banyak yang salah di sini tumisat ya, Mm -mm, bukan tusimat bukan juga ini, ya gemeteran. Kenapa gemeter? Orang Salah. ibu di situ sendiri, saya di sini sendiri. Hmm, gak ada orang kan? Hanya ada Allah yang di atas sama yang dengerin itu kalau dengerin ya. Iya, Gak ya, usah. enggak ya? usah gak usah ragu-ragu ya. ya. Nah, salah mah biasa, ini kan kita lagi belajar. Sok lagi. Faizal faizan nujumu tumisat wa idza wa idas sama furijat wa izal jibalu nusifat wa izar rusul uqitat uqitat uqitat li ayyi yaumin ujilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl jangan buru-buru wa ma adraka ma yaumul yaumul fasl iya. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين Sebetulnya Ibu sudah bagus, suara dasarnya juga bagus. Coba uh, di di ini ya. Dilepas. Alam nuhlikil awalin. Gitu coba lepas. Alam ya. Alam nuhlikil awalin. Awalin. Hmm. Alam nuhlikil awalin. Itu mah biasa, belum belajar lagu. Ya? Belum belajar lagu? Belum. Lagu tuh gini. Pakai notnya ya, nulis di di pakai Latin. Pakai nana aja. Na na na na na na na na na na na na na gitu na na na, na aja dilaguin dilepas ya itu mau tidur na na na, na. <laughs> ada ibu nana oh manggil saya enggak lagi belajar alam nuhlikil awalin alam nuhlikil awalin tumanut nutbi'uhumul akhirin كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق Kopnya hilang. Oh ya, ke kap ya. Nah, ingat teori saya teori benar. Ada teori pinter, ada teori benar. Kalau teori benar, benar bacanya, tapi nggak ngerti. Kalau teori pinter, benar bacanya dan ngerti. Teori pinter, setiap huruf mati bertemu dengan kaf ya di sini kop dan kaf itu idgham mutaqariban. Itu teori pinter. Kalau teori benarnya apa yang kemarin saya ajarkan? Ayo. Kalau menemukan um, Nggak dengerin berarti nih Jarang-jarang sih Pak Ari Oh salah sendiri Nih dengerin ya nanti diulang yeah. Kalau bertemu dengan huruf mati mm -hmm. Atau kalau ada huruf mati bertemu dengan huruf bertasjid apa saja itu diidgomkan, dileburkan, disamber. Jadi bunyi huruf matinya menjadi hilang. Coba diulang. Alam nam. Eh, sebentar, itu diulang. Oh, kalau, kalau ada huruf mati uh -uh. ketemu dengan huruf yang bertasjid apa saja? Apa saja dibacanya? Diidgomkan. Diidgomkan. Dileburkan. Dileburkan. Misalnya ya, bayangkan. Min bisa ujungnya apa? min ujungnya nun. Nun mati nun kan? Mati. Nah, min min labanin misalnya. Min labanin. Digimanain? Min nah, labanin. Nah, gitu. Min waroihim. Jadi Nah, itu cara Pint, uh, eh, benar. Cara benar. Kalau cara pinter, min waroihim jadi idgom apa? Min apa? Min waroihim. Idgom bila guna ya? Biguna. Mir min rabbihim jadi Idgom apa itu cara pinter? Uh, Idgom bila? Iya, belajar-belajar ya. Eh, yang penting, yang terpenting, mana yang mau dipegang dulu? Cara benar dulu, oke. Okay. Cara pinter, tahu bahwa idgomnya ini, idgom ini, idgom ini, idgom ini, gitu loh. Jadi cara benar, ya, tapi ini kita bicara cetakan Indonesia ya. Cetakan Timur Tengah tidak ada tasirnya. Ada beberapa pakai tasir, tapi umumnya nggak pakai. Karena orang barat, eh orang barat, orang timur tengah, orang Arab ya sudah paham. Ya. Gundul aja dia bisa baca kok orang bahasanya dia, tulisannya dia. ya Bisa dipahami Bu? Insya Cara benar apa tadi? E, bila ada huruf mati, uh mhm. -huh. ketemu dengan huruf yang bertasdi. Diapain? Diidgomkan. Idgom, diapakan sih idgom tuh? Dileburkan. Dileburkan, dimasukkan bunyi huruf matinya ke huruf yang? Huruf yang ditasjidnya. itu. Sip. Sak, dolang lagi. Alam tuh. Alam nakhlukum mimma immahin. Ketemu kan tuh, min? Ya? Iya. Cara bener kan gampang aja. Bunyi nunnya dihilangkan. yeah. Ternyata bukan nun aja ya, tanwin pun begitu. Main kan ujungnya nun mati. Iya. Jadi min, min main, nggak in lagi, im gitu loh. Jadi tadi nun mati, huruf mati, sekarang ada juga tambahnya tanwin, an, in, un. Itu dalam teori nun mati atau tanwin nanti ya. Sok, diteruskan. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مكين إِلَى قَدَرٍ معلوم فَقَدَرْنَا فَقَدَرْنَا نفي Yes, terbalik. Lihat hurufnya. Fani, ma. Hmm, hmm. Fani, ma. Eh, lagi baca. Faqadarna fani mal Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata. Dua patah dibaca satu jadi mad Iwan. dibuat. Terus أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي rawasia. رواسي Hmm, rawasia. Rawasia. Hmm. dari mana Pak Ari? Dari fajal, wajalna. Ulang lagi ya <clears throat> Iya, ulang lagi. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرطا Yes. فرطا. Ulang. panjang Ros. Diulang. Wajalna. وجعلنا فيها رواسي شامج Hmm, kok samija titiknya di atas. Hmm, lagi ulang. وجعلنا فيها رواسي شامجا Es samikhatin. وجعلنا فيها رواسي شامخات و... Tiw. وأسقيناكم ماء فراتا Furota. ya. Banyak belajar begini ya. Tahu perahu? Iya. Kalau dia titik satu di atas jadi apa? Ba uh, apa? Nun. Nun. Kalau titik satu di bawah jadi apa? Ba. Kalau titik di bawah dua jadi apa? Iya. Kalau titik dua di atas jadi apa? Ta. Perahu titik tiga jadi? Ta. Perahu titik Ta. satu? Uh, di atas? Nun. Di bawah satu? Ba. Perahu titik dua di atas? Ta. Perahu titik dua di bawah? Perahu titik tiga di atas? Sa. Sa. Nah ingat juga kalau jim, jim itu ada titik-titiknya di mana? Di bawah. Kalau titik di atas? Ho. Titik di bawah? E, jim. Titik di atas? Ho. Nggak ada titik? Ha. Titik di bawah? Jim. Titik di atas? Ho. Nah ingat-ingat gitu ya. <laughs> Nggak lupa Udah lancar Betul salah jimnya Ya udah, apa-apa. Terima kasih Bu ya. ya iya. Sudah kalau ya. Iya biasa grogi Jangankan ibu Saya aja kalau telepon mah grogi Wih, Jangankan telepon Mau ngikut mau masuk seperti ini aja grogi Itu Apalagi mau siaran Mau ini nggak ada persiapan materi Sama semua begitu ya e, Tenang itu Justru setiap menemukan sesuatu tuh Ambil nafas dulu dalam-dalam Nah, ya, robi Surahli dulu, baca-baca dulu gitu ya. Tenang. Pokoknya insya Allah Allah akan memberikan ketenangan gitu. Ya. Kalau enggak ya susah gitu. Kembali kami ingatkan besok insya Allah hari Sabtu sudah merupakan pengajian yang kedua. Jadi jam 9 sampai jam 12. 12 lewat lewat kadang-kadang ya. Lewat 30. Jadi jam 9 dimulai dengan Ustazah Khomsah dulu gitu ya. Saya dengan saya nanti jam setengah sepuluhnya, biasanya begitu dari Ustazah Khamsa yang alhamdulillah ya segi kiroatnya sudah bagus uh, eh, Makhrudnya juga sudah bagus tajwidnya juga sudah bagus ya insyaallah ya Ada Ibu Khamsa dulu ada ada Ustazah Yuyu cuma karena jauh dari Bogor gitu ya mungkin uh, satu dan lain hal mudah-mudahan sih kita harapkan Ustazah Yuyu juga bisa hadir Uh, minggu dan Rab, Minggu dan Rabunya mohon maaf belum bisa ya, mohon maaf. Mungkin nanti tahun baru insyaallah. Kita uh, uh, rancang acaranya. Tetapi Senin dan Kamis di Masjidul Alba Bidakara sudah mulai ibadah salat zuhur itu Senin dan Kamis. Untuk informasi bisa ke 0812 7881 ya silahkan tanyakan SMS-an juga boleh Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam dengan dengan Joko Ustaz Pak Joko di mana di Selipi Selipi iya. oh, sudah kelas C belum Ah, baru mau coba. Dan kemarin sudah masuk di kelas B, Pak Joko teh. Uh, iya, coba. Iya, ah. nanti aja nyobanya hari Senin ya. Ya. Oh, ah, gak bisa nah, bisa, kasihan yang lain ya. Iya, nah. coba sekali aja, Hah? Kan harus adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Oh, kasihan kemarin kan Iya, kenapa salah masuk kemarin di B ya? Nah, oh. nanti C ya, Senin ya. Oh, iya, iya, Mohon mengerti ya iya, nah, nanti saya diprotes banyak orang ya. Mohon maaf ya. Mulai Senin. Boleh Senin ya. Baik, Waalaikumsalam. Jadi kan nanti wah kan ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi kata orang adil itu harus adil benar-benar itu walaupun susah ya adil itu ya. Kadang-kadang kita berat sebelah. Yang maha hanya Allah. Hakim aja ya, yang adil justru yang kena juga ya maaf ya peradilan kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, siapa ini? Ibu Rini di Cibinong. Di Cibinong mau ikutan nih Pak Boleh, udah kelas C belum? Belum belum ini. Belum tahu, mau nyoba sok dicoba. Uh, ketentuannya semua sepakat ya. Kalau nyobanya bisa berarti langsung kelas C. Kalau belum berarti turun ke kelas B, B ya. ya. Jangan marah ya. Iya. Uh, sok silahkan dicoba dulu. Ayat berapa? Ayat satu lagi ya. A'udzu Sudah bagus tapi zainya kerapuhan. Tadi ibu tadi dilatih bagaimana cara melatih Zal? Pertama bilang Halo? Iya. Pertama harus bilang huruf apa? Untuk melatih da, Zal. Sa dulu. Ibu dengar tadi yang tadi yang sebelum ibu masuk? Enggak, enggak. Oh, enggak. Sekarang ibu bilang sa dulu deh. Sa. Sa. Tarik lidahnya ke dalam, ke atas langit-langit jadi zal. Zal. Zal. Nah, zal. itu auzu zal itu tuh. Tarik lagi ke dalam jadi za. Tau titik za. Coba Ibu latih dari mulai sa. Sa. Sa. Uh mhm. -huh. Zo. Zal dulu. Sa, zal, zo. Yuk. Sa, za, zo. Bukan za, zo. <laughs> sa, zal. Sa, zal, zo. Nah, zal itu yang auzu itu, Bu. Ibu belum buku punya buku tajwidnya ya? Udah punya belum di halaman tujuh? Nah, halaman 7 dilihat. Ya. Ta'audnya tuh bukan dal, bukan zai. Kalau yang ibu baca tadi kan auju ya. Iya. Nah, ken kencengin sedikit. Jadi antara rapuh dan keras. A'udzu dal. A'udzu. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, perlu dilatih ya. Zalnya masih agak rapuh sedikit. Jadi kerasin dikit lagi. Ya, nanti Ibu latih. Bismillah aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Hmm. Kenapa ada hak? Ibu sadar gak kalau ada haknya? Coba lagi baca, coba lagi. Wal mursalati urfa. Nah, gitu ya. Gak ada hanya bukan urfah. Urfa F A A. Teruskan. فالعاصفات عصفا Wanashiroti nashro. Mad asli, mad tobi'i berapa panjangnya? Mad asli dua. Sat mad tobi'i? Dua. Dua apa? Dua harkat. Atau? Satu? Harkat. Satu alif. Ya, satu alif sebenarnya. Kenapa ibu kepanjangan bacanya? <laughs> <laughs> Gini bu ya, ibu nggak usah takut ya. ya. Kalau eh, ditanya juga nggak bisa dikasih tahu ya. Biar mantep, biar ibu juga paham ya. Saya nanya ibu, padahal nanya semua orang gitu ya. Biar semua orang juga belajar. Ini ibu, ibu masih kepanjangan yang ibu baca begini. wana shiroti gitu. Kepanjangan. wana shiroti nashro. Sekadar aja satu alif. Ya, diulang. wana shiroti nashro. Jangan nafs. Itu sod nggak ada anginnya, nggak ada siul. Kalau itu sod, ini nash. Ibu orang orang mana? Betawi. Oh Betawi. Tinggal? Di Cibinong. Cibinong. Berarti kan sering ada ayam tuh di sana? <laughs> Syuh katanya kan orang orang Cibinong. Nggak ada ayamnya ya, ada pelu burung. <laughs> Shin, ya. Wan nashirati nash nash bukan nash saya bisa membayangkan saat ibu bilang nash itu mulut ibu dimonyongkan jangan dibuka lebar yeah. oke okay, lagi terus kepanjangan Wanashiroti nashro Nashro Nashro uh mhm. -huh. Falfarifo Falfarikoti fir Farko fal fariqati farqa fal mulqiyati zikra uzran au Au nuzro. uzran au nuzra إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت wa izal jibalu nusifat wa idzar rusulu ukitat li ayyi yaumin ujilat li yaumil fas fasl itu yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma izil lil mukazibin Alam Nuh likil awalin Nah ibu Summa akhirin Ibu Ya eh, Ibu nanti belajar lagi Ibu sudah bisa kelas C ya Beatnya sudah masuk Tapi ibu perlu mengulang-ulang Yang akan kita baca dari sini terus ke bawah turun Ya juz 30 Banyak belajar ya, ya. Uh, Terutama matobi'nya jangan kepanjangan ya. Sama shin sama dalnya ya dilatih kalau ada waktu Ibu ke Kayu Manis main ya. Iya, makasih Pak mhm, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini juga sudah saya fotokopikan beberapa Ibu yang belum kebagian kemarin bisa datang. Ini ada belajar tajwid cara cepat pakai nomor. Satu kosar. Apa itu kosar? Ialah bacaan pendek huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang. Dua, matubi'i. Ialah bacaan panjang. Nomor satu, nomor satu yang di atas yang sudah ada pemanjangnya. Kalau fathah dengan alif, kalau huruf berbaris kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati. Berapa panjangnya? Panjangnya dua harokat. Dua harokat itu nilainya sama seperti satu alif. Apa itu mad alili sukun? Mad alili sukun adalah setiap nomor dua plus satu. Nomor dua apa? Mad tobi'i. Mad tobi'i yang ketemu huruf kosar. Mad tobi'i ialah mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf kosar. Yang dihentikan atau dimatikan membacanya Panjangnya berapa? Panjangnya 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Itu. Jadi syaratnya mad alif disukun harus ada mad tobi'i dulu yang bertemu dengan satu huruf kosar. Kalau tidak ada mad tobi'i, tidak bisa. Dan syaratnya juga harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan juga tidak. Ini bisa didapat besok ya. Gratis, datang aja. Eh, pengajian besok. insya Allah. Assalamualaikum. Ya, silahkan. 8499 Sudah masuk? Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Dengan siapa ini? Dari Ibu Tursini Ibu Tursini di mana? Di Pondok Gede Di Pondok Gede Ini mau ikutan tapi belum ini Udah bisa kelasnya belum? Baru <laughs> mau coba-coba aja Mau coba dulu, sok silakan Ingat kalau Kayaknya udah grogi dulu. Hmm, kenapa itu <laughs> ya udah dicoba aja ya. Kalau ya, bisa ya. berarti kelas C, kalau belum berarti kelas B, nggak iya, apa-apa. Ya, ya, yuk sok silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah lumayan tahunya tapi sedikit lagi ya Nih ya. Ibu sebentar sebentar Tenang dulu Ibu masih grogi ya, Dengerin ya, ya. ya. A'u, ibu ibu nyimak dalam hati. Iya, iya. A'udzal. Iya, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi Minasy. A'udzu billahi minas Ah, bukan himinas. <laughs> himinas shin. Sin Tahu aja salah bu ya, <laughs> Gimana tuh Harusnya kelas B Besok coba lagi Tahu dulu lah sok Iya hmm? Pak ustadz. Ayo coba dulu Audubillahnya tuh bilahnya, -mm. Nah, ini eh, tahunnya masih belum lurus ya. Iya. Harus datang nih ke Tablim, ke RKM. Bismillah dulu ya, sok. Ya, iya. Assalamualaikum. terusin dulu. Ya. Gak apa-apa, ya, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, bismillahnya. Coba. Wal mursalatil urfa. Gak, di, gak ditilkan, kan gak ada tanwin. Ya, ya. Wal mursalati urfa. Ibu, dengerin orang mah gampang ya. Ya, ya. Masuk mah susah ya bacanya. Nah, itu alhamdulillah ibu dapat hidayah. Ya, ya. Hari ini ibu usia berapa sekarang? <laughs> Sudah berapa usia? Gak apa-apa, gak usah malu. Lagi belajar, Pak. Enggak, maksudnya usia ibu berapa sekarang? Eh, uh, 37. Ah, masih bisa masih cepat belajar ya. <laughs> Mumpung ada waktu ya. Iya, iya. Belajar ya. Iya. Kalau bisa punya waktu besok datang ke kayu manis ya. Iya, iya. Kalau enggak dengerin di RKM juga boleh, tapi ibu, ibu ikutnya uh, kelas B-nya ya. Iya, Pak Ustaz. Mm -hmm, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kalau kita dengerin orang lagi baca itu mah gampang atuh. <laughs> Pas baca mah susah gitu. Padahal yang sering kita baca. Kenapa? Bisa karena kita grogi, karena belum menguasai medan gitu. Ah, masa iya sih coba aja. Tiba-tiba kita di, di depan orang banyak, kita disuruh baca. Itu tulisan di kertas itu padahal besar. Plong, hilang semua, <laughs> tidak kelihatan. Itu namanya grogi. Oh, saya bukan, ya, nggak nggak harus orang lain saya juga kadang-kadang begitu kalau di depan ternyata pak kiainya kiai super gitu ya <laughs> al mukarrom di atas anwa ah, pokoknya udah ini deh grogi juga kita mau ceramah gitu kan tapi bismillah dulu baca doa dulu robis rohli dulu alam nasroh dulu gitu tenangkan dulu diri kita apa sih artinya diri ini gitu uh, istilahnya semua orang sama kok di depan Allah di mata Allah ini keimanan dan ketakwaan yang membedakan ya, di, disadarkan diri, diteguhkan hati, baca doa dulu ya. Tenangkan insyaallah. Jadi kuncinya adalah ketenangan. PD dulu itu ya. Tapi untuk percaya diri ini tidak mudah. Harus belajar dulu. Jangan sampai ditanya Mad Iwad aja nggak ngerti gitu kan. Nah, wah pasti bisa. Pasti bisa dengan belajar ya jadi teringat ibu papat lama-lama bisa juga kan insyaallah uh, ah, madiwad apa itu madiwad senyum aja sekarang udah bisa dua patah dibaca satu itu madiwad madiwad iya kalau kapan terjadi kalau dihentikan kalau dihent, dihentikan bu papat ada nggak madiwadnya oh enggak nggak terjadi hanya kalau dihentikan aja jadi madiwad oh gitu kan jadi semuanya dengan belajar insyaallah makanya mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, hari baik bulan baik, tahun baik, kapan lagi ya. Dan satu hal, ajak tetangga, ajak sahabat, ajak keluarga. Ayo belajar Quran yuk di Kayu Manis jam berapa? Jam 4 sore, jam 16 sampai 17. Hari apa? Senin sampai Jumat. Hari Sabtu dan Minggunya hmm, pukul 18 pada maghrib ya, 18 hingga 19. Wah, oh, Pak Hari ngajak mah udah, nggak ngikut. Ya, eh, itu mah nggak rugi ya. Kita mah hanya ngajak kok. Apakah dengan diajak dia nggak mau kita rugi? Oh, tidak gitu ya. Allah tidak butuh kok dengan kita, itu kan. Kita yang butuh dengan Allah, itu kan. Karena itu kita hanya mengajak aja karena kewajiban kita untuk mengajak. Gitu. Insya Allah Jadi besok kita taklim hari Sabtu dari jam 9 jam 9 sampai jam 12.30 insyaallah. Salam S putus ya 8499. <clears throat> Jadi uh, ini sudah ada saya siapkan sampai nomor berapa ini sudah sampai nomor 45 ya padahal masih banyak istilah tajwid ini Bu Yani Pak Anhar di PT Timah juga ya nyimak terus Assalamualaikum Tolong. Dengan siapa ini? Wida, Ustaz. Siapa? Wida. Wida? Iya. Di mana kok? Kok takut-takut masuknya? <laughs> Di mana Mbak Wida? Di Tangerang. Tangerang? Iya. Mm -mm. Sudah kelas C belum? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, silahkan kalau sudah kelas C Mbak ya.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 Iya Iya, diidharin Diidhar dibaca jelas Udran Au nazra أدرا أو نذرا إنما توعد Es, guna, mad Ulang إنما إنما توعدون Bukan Ulang. Ini kan kelas C. Kalau kelas C sudah pinter. In gunnah kan? Manya mad. ma tu'aduna lawaqi' ma tu'aduna lawaqi' Nah gitu. Terus. Fa'idan nujumu tumisat. Wa idha sama'u furidat. وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم Pendek Kenapa panjang? Ada manjangin nggak? nggak ada Coba diulang لأي يومئذ Mana? Tenang aja tenang. Li ayyi yauma itu jadi ke bawah salah. Li ayyi yaumin ujilat. لأي يوم أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدرى Ade kokolah sugro. وما أدراك Ade kokolah kan? Tahu kokolah? Iya, Ada kokolah. e-nya. Iya, wama ade Ma أدراك ما يوم الفصل fasl. Wailu yawma idzil lil Alam nuhlikil awwalin. Mbak Wida kegiatan di mana? Kenapa? Kegiatannya di mana? Sedekah dulu ya. Kegiatannya. Sedekah dulu. Hmm? Kegiatan? Ya, enggak, ngajar anak-anak kecil aja. Oh, bagus ya. ya. Ngajar terus, ya. dengerin terus apa yang didapat di sini, di mana aja, diajarin lagi sama anak-anak. Oh, iya, iya. Sayang waktunya mau habis. Mbak Wida sudah bisa kelas C, ya. tapi perlu suara yang kenceng sama oh, gitu ya. uh, jangan grogi ya. Emang saya nggak kuat di suara, Pak Uh, uh, bisa <laughs> dilatih. Iya, ya, insya Allah. Ya, insya Mm -hmm, dengan berlatih semuanya bisa. Ya. Mudah mudahan ya. Oke. Okay. uh, ya. saya dukung ajar. Terus ada kesulitan telepon saya ya. Mm -mm, baik, terima kasih Mbak ya. Wida. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita cari teman baik mah susah ya cari teman jahat mah banyak lagi senang mah teman banyak tapi teman seiman yang mau berjuang masya Allah susah lagi repot mah ya bantuin kita udah senang mah kadang-kadang ya ngebelakangin kita tapi semuanya ya kita kembalikan kepada Allah bahwa apa yang kita kerjakan hanya semata-mata karena Allah tekad tekadkan hati kita karena kalau nggak ditekatkan hati kita akan ria. Kalau pamer, pahala kita sebesar apapun, ibadah kita tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya. Ter, semoga kita terhindar dari rasa eh, sikap sifat ria ya yang som, yang suka memamerkan amal kita. Nauzubillah jangan sampai. Ibu dan Bapak dinanti besok ya jam 9 sampai jam 12 di Majelis Ta'lim Radekai Manis. Kalau kurang jelas silahkan hubungi kami di 0812